Tidak pernah ada satu orang pun dari mereka yang menyinggung-nyinggung tentang ilmu hisab atau ilmu falak. Ini membuktikan kepada kita bahwa metode yang dibenarkan untuk penentuan bulan dalam Islam atau penentuan masuknya bulan Ramadan hanya ada dua sebagaimana yang telah diajar oleh Rasulullah SAW di atas. Yaitu pertama dengan ru'yatul hilal. Menentukan bulan dengan menyaksikan perjalanan atau mengawasi perjalanan bulan sehingga kita dapat mengetahui terbitnya bulan sabit atau metode yang kedua bila hal tersebut tidak mungkin dilakukan maka dengan cara menggenapkan hitungan bulan menjadi 30 hari. Ini seperti yang telah disampaikan di depan bahwa metode yang dibenarkan dalam penentuan bulan hanya ada dua yaitu dengan ru'yatul hilal atau dengan ikmalus syahr menjadi 30 hari. sebenarnya pembahasan tentang ru'yatul hilal. Dan adillah dalil-dalil yang berkaitan dengan hal ini sangat banyak sekali dan sangat luas. Bahkan banyak di antara ahlul ilm yang telah menyebutkan bahwa telah terjadi konsensus atau ijma' kesepakatan para ulama selama tiga generasi atau tiga ratus tahun atau tiga abad lamanya yang menyatakan bahwa metode untuk menentukan hilal Ramadan itu hanya ada dua sebagaimana yang disebut dalam hadis di atas. Sebagaimana ijma ini konsensus ini dinukulkan oleh Ibnu Hajar, Ibnu Abdul Bar, kemudian Ibnu Taimiyah, kemudian Abdul Walid Al-Baji dan yang lainnya. Ikhwani fiddin azakumullah. Demikianlah metode singkat tentang ru'yatul hilal atau penjabaran tentang dua metode untuk menentukan bulan Ramadan. Mungkin ada yang berkata, bukankah dalam sebagian hadis disebutkan isyarat ada dapat difahami adanya suatu isyarat dari sebagian hadis Rasulullah SAW yang menganjurkan umat Islam untuk menentukan bulan Ramadan dan yang lainnya dengan hisab. Contohnya hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah menyatakan sumu li ru'yatih wa aftiru li ru'yatih fa in ghummiya 'alaikum faqduru lah Berpuasalah kalian bila telah menyaksikan terbitnya hilal bulan Ramadan dan berhentilah dari berpuasa bila kalian telah menyaksikan terbitnya hilal bulan Syawal. Fa in ghummiya alaikum orang yang me, para pembela ilmu hisab mengatakan fa in ghummiya alaikum bila atau mengartikan hadis ini dengan mengatakan bila hilal tidak dapat kalian saksikan dikarenakan adanya ghaim, ada penghalang, awan atau yang lain, faqdurulah. Maka hitunglah kata mereka hitunglah bab tersebut fakdurulah demikianlah mereka menafsirkan atau mengartikan hadis ini para ulama mufassirun dari kalangan a'immatul hadis dan fuqaha jauh-jauh hari telah mengkantar salah pengertian atau salah pemahaman tentang hadis di atas Ibnu Hajar rahimahullah taala dalam kitabnya Fathul Bari menjelaskan atau menukilkan tentang pemahaman orang ini atau syubhat yang dilontarkan oleh orang ini. Dan kemudian beliau menepis syubhat tersebut dengan mengatakan bahwasanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqdurulah telah dijabarkan maksud kata faqdurulah tersebut dalam riwayat yang lain, dalam riwayat hadis Abdullah bin Umar yang lain dan juga riwayat hadis ada yang lain, riwayat Abu Hurairah dan yang lain. Dikarenakan dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Bukhari dan Muslim sama-sama hadis yang sahih, Rasulullah menyatakan fa in ghummiya alaikum bila hilal terhalang dari kalian tidak dapat sehingga tidak dapat kalian saksikan maka fa'akmilu iddata sya'ban salasin maka genapkanlah hitungan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Sehingga tidak ada alasan lagi bagi siapapun untuk menafsirkan hadis di atas dengan penafsiran yang telah saya sebutkan tadi. Sebagaimana para ulama juga menyebutkan bahwa hikmah hikmah disyariatkannya ru'yatul hilal dikaitkannya ibadah puasa dengan hil, tulu'ul hilal terbitnya hilal itu merupakan tujuan yang disengaja benar-benar disengaja dan ingin dicapai oleh syariat Islam mengapa demikian dikarenakan hilal bulan itu merupakan sesuatu yang zahir sesuatu yang nampak oleh setiap orang Orang yang terpelajar dapat menyaksikannya. Orang yang buta huruf dapat menyaksikannya. Orang yang berada di kota dapat menyaksikannya. Orang yang kaya dan orang yang miskin dapat menyaksikan. Tidak ada satu orang pun yang tidak punya hak atau bahkan mungkin tidak bisa menyaksikan terbitnya hilal atau tidak dapat menyaksikan bukan di langit kecuali orang yang buta. Nah, kalau kita lebih dalam lagi mengkaji syariat Islam, kita akan dapatkan satu kesimpulan bahwa dengan sengaja Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya senantiasa mengaitkan ibadah-ibadah yang disyariatkan secara umum kepada seluruh umat muslim dengan sesuatu atau dengan hal-hal yang nampak dan tidak mungkin di monopoli oleh sebagian orang. Contohnya, ibadah salat merupakan kewajiban atas setiap muslim. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya mengaitkan ibadah tersebut dengan keberadaan matahari. Salat maghrib dikaitkan dengan terbenamnya matahari. Dan demikian juga salat isya dikaitkan dengan hilangnya pertanda hilangnya cahaya matahari atau uh, yang istilahnya syua apa uh, pantulan sinar hari. Ini ibadah puasa. Kita saksikan ibadah haji. Ibadah haji pun dikaitkan dengan perjalanan bulan, terbit dan terbenamnya bulan. Dengan terbenamnya terbitnya bulan Dzulhijjah. Kemudian ibadah puasa sebagaimana yang telah dijabarkan di atas dikaitkan dengan perjalanan bulan. Oleh karena itu ini merupakan satu hal yang disengaja oleh Allah Subhanahu wa taala Yang ini mendatangkan satu hikmah yang sangat besar di mana ini merupakan kemudahan kemudahan bagi umat muslim dalam hal ibadah sehingga tidak perlu belajar tidak perlu sekolah, tidak perlu biaya. Tidak perlu hitungan yang berbelit-belit ya, untuk menentukan ibadah mereka. Setiap orang yang ingin beribadah cukup dengan menyaksikan matahari atau menyaksikan perjalanan bulan. Bila bulan telah terbit, maka dimulailah beribadah. Bila terbenam telah matahari telah terbenam, selesailah ibadah. Bila uh, kemudian apa namanya? uh, bulan telah hilang, maka berarti telah selesailah ibadah kita dan seterusnya. Ini merupakan satu hikmah yang dilalaikan oleh banyak orang yang mendengung-dengungkan tentang ilmu hisab. Di mana mereka ingin memonopoli. Ingin memonopoli penentuan ibadah ini. Penentuan syariat ini. Sehingga mereka dengan sengaja atau tidak telah berupaya ingin membodohi umat muslim sehingga dengan upaya-upaya mereka memperjuangkan penerapan atau penggunaan ilmu hisab itu dengan tidak sengaja atau disengaja mereka ingin mengatakan kepada umat muslim di seluruh penjuru dunia bahwasanya kalian wahai umat muslim tidak memiliki keahlian tidak memiliki keahlian untuk menentukan kapan kalian harus beribadah dan kapan kalian harus menghentikan ibadah Kalian harus bertanya kepada kami. Kamilah orang yang terpelajar. Kamilah orang yang pandai berhitung. Kamilah memiliki keahlian. Oleh karena itu, marilah saudaraku seiman dan seakidah. Bangkitlah, kembalilah kepada syariat Rasulullah SAW. Tempuhlah cara-cara yang mudah. Inna dina yusrun. Sungguhnya agama Islam itu mudah. Betapa mudahnya bagi umat Islam untuk menyaksikan hilal tanpa harus belajar, tanpa harus sekolah, tanpa harus mendatangkan alat tulis atau berbagai macam alat peraga yang lain. Cukup dengan saksikan ke arah barat, arah terbenamnya matahari. Baik yang bodoh, pandai, cerdas, atau orang yang terbelajar, kaya, miskin, semuanya dapat melakukan hal tersebut. Betapa mudahnya metode ini. Dan betapa besarnya hikmah yang akan kita petik Mengapa demikian? Karena terbit dan terbenamnya bulan tidak dapat dimonopoli atau dipengaruhi oleh kepentingan siapapun. Baik kepentingan politik, kepentingan ekonomi, ataupun kepentingan apa saja. Tidak dapat mempengaruhi terbit dan terbenamnya bulan. Oleh karena itu umat Islam mendapatkan kemudahan. Dan tidak mungkin untuk digibuli oleh siapapun tentang penentuan ibadah mereka. Tidak mungkin umat Islam di seluruh penjuru dunia dengan latar pendidikan apapun dikibuli di, oleh siapapun sehingga dikatakan kepada mereka bulan belum terbit padahal mereka dengan mata kepala mereka telah menyaksikan bulan terbit atau tidak mungkin dikibuli oleh siapapun dengan mengatakan bulan telah terbit padahal dengan kepala mereka dengan indera mereka sendiri telah menyaksikan bahwasanya bulan belum terbit Ala kalam ikhwani fidina azakumullah. Marilah kita terima kemudahan Allah. Kita syukuri kemudahan Allah ini. Dalam penentuan ibadah kita ini dengan menggunakan metode ru'yah. Bila hal tersebut tidak dapat kita saksikan. Umat Islam di seluruh penjuru dunia atau di seluruh negeri kita. Tidak ada satu orang pun yang menyaksikan hilal. Maka dengan mudah kita katakan kita tidak perlu berselisih. Tidak perlu apa namanya membuat metode atau mengeluarkan biaya yang mahal-mahal cukup dengan cara menyempurnakan hitungan bulan tidak kelihatannya sudah berarti bulan Sya'ban genap menjadi 30 artinya besok belum Ramadan puasanya adalah besok lusa dan demikian ketika kita hendak mengakhiri ibadah puasa kita ketika kita berusaha menyaksikan hilal bulan Syawal pada akhir atau pada sore hari tanggal 29 Ramadan ternyata tidak dapat kelihatan maka dengan mudah tidak perlu biaya, tidak perlu rekayasa yang macam-macam kita katakan berarti kita tetap berpuasa esok hari dan puasa kita genap menjadi 30 hari. Betapa mudahnya syariat Islam. Inna dina yusrun. Sesungguhnya agama Islam itu mudah. Walan yusadad dina ahadun illa ghalabah. Dan tidaklah ada orang yang ingin berusaha memberat-beratkan syariat Islam dengan berbagai macam cara dan metodenya, kecuali dia akan terkalahkan, kecuali dia akan terrepotkan sendiri, kecuali dia akan menjadi susah. Dialah yang akan merasakan susahnya, adapun syariat Islam tetap akan berada dalam keadaan kemudahannya. Umat Islam di Indonesia dan di penjuru dunia manapun tatkala mulai terpengaruh dengan propaganda orang-orang yang mendengungkan, memperjuangkan ilmu hisab. Mereka berusaha mengeluarkan dana yang beratus-ratus juta, bahkan mungkin miliaran. Untuk membuat alat, teleskop, alat teropong, atau apa saja namanya. Guna melihat hilal. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah telah memberikan kemudahan. Mengapa mesti harus mengeluarkan dana semenggian besar? Alangkah indahnya bila dana tersebut diberikan kepada fakir miskin yang hingga saat ini ada di sebelah kita, di tangga, di tetangga kita, di masyarakat kita yang tidak bisa makan tiga kali sehari. Bahkan dari mereka ada yang harus mati kelaparan. Mengapa kita menggunakan, mengeluarkan dana sedemikian besar untuk sesuatu yang telah Allah mudahkan kita tidak alhamdulillah kita genapkan bulan. Walaupun tidak ada tidak ada larangan bila umat Islam menggunakan alat-alat tersebut sah-sah saja akan tapi kalau kita berpikir menalar dengan cara metode dengan cara berpikir yang lebih jernih, kita akan katakan dana tersebut alangkah indahnya bila digunakan untuk mengentaskan kemiskinan dibagikan kepada fakir miskin agar mereka bisa bertahan hidup. Dan kita tetap mensyukuri kemudahan yang telah Allah tentukan, Allah turunkan dalam syariat Islam. Sebagaimana Allah pesankan kepada umatnya, Inna Allah yuhibbu an tu'ta azaimuh, kama yuhibbu an tu'ta rukhasuh. Atau Inna Allah yuhibbu an tu'ta rukhasuh, kama yuhibbu an tu'ta azaimuh sungguhnya Allah SWT senang bila kita umat muslim, umat manusia menerima kemudahan-kemudahan Allah, kemudahan-kemudahan syarat Allah sebagaimana Allah senang bila kita melaksanakan mengamalkan amalan-amalan ibadah yang berat yang telah Allah uh, eh, syaratkan kepada kita. Ikhwani fidina azakumullah. Itulah sekelumit tentang penentuan hilal. Selanjutnya, pembahasan yang ada kaitannya atau perlu untuk kita singgung di sini adalah anjuran anjuran kepada umat muslim dimanapun berada untuk bersama-sama bahu membahu dalam penentuan bulan Ramadan ini dan juga penentuan berakhirnya bulan Ramadan atau masuknya bulan Syawal yaitu dengan cara bersama-sama mengadakan ru'yatul hilal. Kita yang diberikan kenikmatan Allah SWT berupa pandangan yang tajam, waktu yang longgar, kesehatan, dan mungkin memiliki keahlian dalam hal ini ru'yatul hilal atau mungkin memiliki keahlian, pengalaman dalam menggunakan alat-alat yang atau alat-alat bantu yang dapat dimanfaatkan dalam hal ini untuk sama-sama mengadakan ru'yatul hilal. Dikarenakan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma mengisahkan kepada kita bagaimana dahulu ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menyambut bulan Ramadan ini yaitu dengan cara tarail hilal bersama-sama beramai-ramai berusaha untuk menyaksikan hilal Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma mengisahkan tara an-nasul hilala fa akhbartu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anni ra'aituh fasamahu wa amaran nas bisyamih. Riwayat Abu Dawud dan yang lainnya. Dahulu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam para sahabat tara al-hilal rame-rame berusaha menyaksikan terbitnya hilal Ramadan. Kemudian alhamdulillah saya melihat berhasil menyaksikan hilal Ramadan dan kemudian saya pun bergegas menyampaikan hal tersebut kepada Rasulullah SAW. Maka beliau pun puasa esok harinya dan memerintahkan para sahabatnya untuk berpuasa kepada esok harinya. Jadi kisah ini, kita mendapatkan suatu tradisi, suatu usrah teladan dari sahabat Rasulullah SAW. Bagaimana mereka yang bahu membahu tetap merasakan bahwasannya tarail hilal itu merupakan tanggung jawab kita bersama merupakan kewajiban kita bersama untuk dapat menyaksikan terbitnya hilal Ramadan dengan demikian dengan berbau membahunya umat muslim di penjuru dunia di seluruh seantero nusantara menyaksikan atau berusaha menyaksikan hilal, maka syariat ini, syariat ru'yatul hilal akan terasa mudah dan semakin kecil peluang orang-orang yang ingin memonopoli atau mereka merekayasa penentuan bulan Ramadan. Akan tetapi kenyataan yang ada di negeri kita kita dapatkan bahwasanya umat muslim yang memiliki perhatian tentang ru'yatul hilal atau bahkan yang benar-benar berusaha ru'yatul hilal pada hari yang tepat hanyalah beberapa gelintir saja. Oleh karena itu tidak heran bila setiap tahun setiap kali umat muslim di negeri kita ingin menentukan ru'yatul hilal, menentukan bulan Ramadan, terjadi polemik, perselisihan, persengketaan Kenapa demikian? Karena istimewa perhatian umat muslim di negeri kita tentang ru'yatul hilal sangat minim. Yang berusaha mengadakan ru'yatul hilal hanya beberapa kelintir saja. Dan beberapa organis saja. Organisasi saja. Oleh karena itu terjadilah polemik, terjadilah perselisihan. Andai umat Islam di negeri kita, di seluruh penjuru negeri kita, <clears throat> baik yang di bawah naungan suatu organisasi, ormas muslim atau perorangan berusaha menyaksikan terbitnya hilal, niscaya peluang-peluang bagi orang yang ingin mempolitisasi, mempolitisasi rakyat hilal, penentuan Ramadan atau mereka yasa atau memanipulasi rakyat hilal akan semakin sempit atau bahkan benar-benar tertutup sehingga umat Islam di negeri kita dapat menentukan hilal Ramadan dengan cara-cara yang otentik dan benar terjauh dan terjauhkan dari ulah orang-orang yang memiliki kepentingan tertentu dari penentuan Ramadan. Ikhwani fidin azakumullah. Dari kisah Abdullah bin Umar di atas, kita mendapatkan satu kesimpulan hukum yang lain di mana beliau mengisahkan bahwa beliau seorang diri Abdullah bin Umar dari sekian banyak para sahabat yang berusaha menyaksikan hilal Ramadan ternyata beliau sendiri seorang diri yang berhasil menyaksikan terbitnya hilal Ramadan dan ternyata keberadaan beliau yang seorang diri yang berhasil menyaksikan terbitnya hilal Ramadan tidak menjadi penghalang bagi diterimanya ru'yah tersebut. Oleh karena itu para ulama dalam hal ini mazhab Hambali, ini merupakan mazhab Hambali dan mazhab Syafi'i menyatakan bahwa untuk menentukan awal Ramadan maka cukup dengan ru'yah satu orang saja. Bila telah disaksikan oleh satu orang saja, maka ru'yah tersebut telah mewakili seluruh umat muslim di negeri tersebut di negeri kita ada satu orang yang telah berhasil menyaksikan terbitnya hilal dan dia adalah orang yang dapat dipercaya, memiliki kredibilitas yang tinggi. Dan dia adalah benar-benar orang yang faham tentang hilal, bagaimana bentuknya dan di mana terbitnya. Sehingga tidak salah lihat, maka dengan ro'yah satu orang ini umat Islam telah diwajibkan untuk berpuasa telah berkewajiban untuk mengamalkan ru'yah tersebut. Ini kesimpulan hukum kedua yang bisa kita ambil dari kisah Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu di atas. Adapun untuk menentukan intihau Ramadan, berhentinya atau usainya ibadah puasa dan masuknya bulan Syawal, maka para ulama dari berbagai mazhab telah sepakat kecuali Abu Thawr rahimahullah taala dialah satu-satunya ulama yang menyelisih kesepakatan tersebut telah menyatakan <clears throat> para ulama dari berbagai mazhab telah menyatakan bahwasanya untuk menentukan hilal Syawal penentuan bulan Syawal maka tidak cukup dengan persaksian satu orang. Akan tapi minimal penentuan Syawal ditentukan dengan ru'yatu syakhsain atau rajulain dengan persaksian dua orang. Bila telah ada dua orang yang telah menyaksikan hilal Syawal, maka umat Islam dibenarkan untuk menghentikan ibadah puasanya, untuk berhenti dari ibadah puasanya. Adapun bila yang menyelesaikan hanya satu orang, maka telah terjadi kesepakatan para ulama dari berbagai mazhab selain Abu Thawr rahimahullah taala bahwa kesaksian satu orang tersebut tidak cukup untuk menentukan bulan Syawal. Ikhwani fid pendengar yang budiman, dimanapun Anda berada. permasalahan lain yang sangat urgen untuk kita singgung di kesempatan kali ini adalah fenomena yang senantiasa kita saksikan dan kita, alami setiap tahun yaitu tentang perbedaan matlak perbedaan rukyatul hilal dari satu negeri ke negeri yang lain perlu diketahui bahwa hilal sebagaimana halnya matahari terbit atau berputar di porosnya sebagaimana yang disebutkan dalam beberapa riwayat bahwasanya bulan berputar mengelilingi bumi dan perputaran tersebut. Dinyatakan oleh Rasulullah SAW bahwasanya dan inilah satu fenomena yang hingga saat ini tidak diketahui oleh umat manusia, terutama oleh orang-orang yang telah terpana dengan teknologi umat-umat lain. Puasanya bulan tatkala berputar mengelilingi bumi bukan hanya sekedar berputar. Akan tetapi sebenarnya bulan dan matahari berputar adalah dikarenakan sujud kepada Allah Subhanahu Taala. Tatkala sore hari, tatkala matahari terbenam, dan tatkala bulan terbenam pada pagi hari, keduanya dalam keadaan menjalankan ibadah kepada Allah, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara-cara yang kita tidak ketahui. Itulah mengapa mereka berputar. Mengapa mereka hilang dari pandangan kita. Itulah sebab yang sebenarnya. Mereka karena bersujud kepada Allah SWT dan adapun bagaimananya maka kita serahkan kepada Allah SWT. Hanya Allah yang tahu. Nah, ikhwani fiddin azakumullah. Tidak dapat kita pungkiri bahwa telah terjadi perbedaan antara satu negeri dengan negeri yang lain. Perbedaan waktu antara satu bangsa dengan bangsa lain dalam melihat hilal atau melihat bulan dan matahari. Kita di negeri kita di Indonesia lebih dahulu menyaksikan terbitnya matahari dibanding orang yang berada di arah barat negeri kita misalnya di Arab Saudi atau di Maroko atau yang lainnya. Kita lebih dahulu menyaksikan terbitnya matahari. Sampai-sampai sebagian orang menyatakan bahwasanya negeri-negeri kita, daerah Indonesia, eh, Filipina, kemudian Jepang dan sekitarnya dinyatakan sebagai negeri terbitnya eh, matahari. Atau ini secara khusus dinyatakan tentang negeri Jepang adalah negeri matahari karena itulah negeri paling timur dinyatakan oleh sebagian orang demikian. Nah, fenomena ini adalah suatu fakta alam semesta yang tidak mungkin kita pikiri. Bahwasanya telah terjadi perbedaan antara umat manusia, antara negeri-negeri yang ada dalam waktu menyaksikan terbit dan terbenamnya matahari serta bulan. Inilah fakta yang tidak mungkin dipikiri. Akan tetapi, Apakah fakta tersebut memiliki pengaruh dalam penentuan bulan Ramadan? Inilah yang menjadi perselisihan para ulama. Secara global, secara global para ulama dalam hal ini terbagi menjadi dua pendapat. Pendapat yang pertama adalah para ulama yang menyatakan bahwa tidak hilal Ramadan telah berhasil disaksikan di negeri manapun dari negeri-negeri Islam, maka seluruh umat muslim di dunia berkewajiban untuk berpuasa. Dan sebaliknya, bila hilal syawal telah berhasil disaksikan di negeri manapun, walaupun di negeri barat, paling barat, maka umat muslim di belahan bumi timur paling timur telah berkewajiban untuk menghentikan ibadah puasanya. Mengapa demikian? Mereka berdalil dengan banyak dalil. Di antaranya, saya akan sebutkan sebagian saja, dikarenakan Rasulullah SAW pada hadis di atas yang telah saya sebutkan bersabda sumu liruk yatih berpuasalah Wahai umatku, yatih bila kalian telah menyaksikan hilal. Wa aftiru yatih dan berhentilah dari ibadah puasa bila kalian telah menyaksikan hilal pula, yaitu hilal Syawal. Nah, dari hadis ini kelompok ulama pertama ini menyatakan bahwasanya ru'yatu ba'dil bilad ru'yah sebagian negeri itu telah mewakili negeri yang lain. Dikarenakan hadisnya satu yaitu tu ba'dul ba'dul bilad uh, sumul ru'yati. Itulah teks hadisnya. Dan para ulama telah sepakat bahwasanya hadis tersebut bukan berarti mensyaratkan kepada masing-masing muslim untuk menyaksikan hilal. Para ulama telah sepakat bahwa bila di satu daerah, satu desa yang paling kecil misalnya, ada satu orang yang telah menyaksikan hilal, sedangkan yang lain tidak, maka orang satu kampung tersebut, satu desa tersebut telah berkewajiban untuk berpuasa. Demikian juga halnya dengan umat muslim di negeri-negeri yang lain. Karena tidak ada dalil yang membedakan antara satu negeri dengan negeri yang lain. Antara orang yang berada dalam radius 100 kilo dan orang yang berada dalam radius lebih dari 100 kilo. Tidak ada dalilnya. Oleh karena itu, ulama ini menyatakan bahwasanya asal sudah terlihat walau di negeri paling barat, maka seluruh umat muslim di dunia berkewajiban untuk berpuasa. Masih banyak lagi dalil yang mereka utarakan. Adapun pendapat yang kedua, pendapat yang kedua menyatakan bahwasanya likul libaladin ru'yatuh wa matla'uh. Setiap negeri, setiap negara kewajiban untuk menentukan matlaknya, menentukan ru'yahnya sendiri-sendiri. Mengapa demikian? Mereka berdalil dengan banyak dalil pula. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman syahida minkum musyahra falyasumhu, wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar." Barang siapa dari kalian telah menyaksikan datangnya bulan, yaitu bulan Ramadan, falyasumhu, maka hendaknya dia berpuasa. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala menyatakan, dari ayat ini kita dapat simpulkan bahwasanya orang yang berada di negeri yang belum berhasil menyaksikan hilal, maka dengan dalil di atas, ayat di atas, dia belum berkewajiban untuk beribadah puasa. Mengapa demikian? Karena dia belum dinyatakan syahidah syahra. Belum dinyatakan telah menyaksikan datangnya bulan Ramadan. Dan banyak dalil dalil pula yang diungkapkan oleh kelompok ulama kedua ini. Di antara dalil yang saya rasa ini adalah dalil yang cukup kuat adalah dalil kias. Atau dengan kata lain dalil logika. azab azakumullah. Penjabaran dalil logika tersebut sangat mudah. Yaitu dengan dinyatakan ibadah puasa adalah ibadah menahan diri dari hal-hal yang akan membatalkan puasa, makan, minum, dan yang lainnya sejak terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Dan sudah barang tentu dimulainya terbit fajar di Indonesia menyelisihi terbit fajar di Arab Saudi menyelisihi berbeda dengan terbit fajarnya di Maroko, di Mesir dan yang lain. Sudah barang tentu umat Islam di Indonesia lebih dahulu terbit fajar dibanding umat Islam yang ada di negeri-negeri Afrika atau yang lain. Nah, tidak ada satu ulama pun yang menyatakan bahwasanya seluruh umat muslim di dunia harus menggunakan pedoman terbit fajar yang ada di Indonesia atau di negeri paling timur. Tidak ada satu lambang pun yang mengatakan bahwasanya bila fajar telah terbit di satu negeri, maka seluruh umat muslim dunia harus mulai puasa. Tidak ada. Semuanya sepakat untuk mengatakan bahwasanya masing-masing daerah menggunakan penentuan hari yang sesuai dengan daerah tersebut. Terbit fajar disesuaikan dengan fajar di negeri tersebut. Di Saudi menentukan fajar di sesuai dengan yang ada di Saudi. Di Indonesia menentukan fajar dengan di Indonesia. Begitu juga halnya dengan terbenamnya matahari. Masing-masing menyesuaikan dengan waktu yang ada di daerah tersebut. Nah, ini dapat diterima bisa dikatakan ijma' yang tidak mungkin dipungkiri oleh siapapun telah terjadi dan telah diamalkan oleh seluruh umat Islam semenjak zaman dahulu hingga zaman kita ini. Tidak ada satu orang pun yang menyelisihi kesepakatan ini. Nah, bila penentuan hari, penentuan ibadah, puasa umat Islam terjadi perbedaan dalam kurun waktu satu hari. Mengapa kita tidak dapat menerima perbedaan penentuan ibadah puasa dalam kurun satu bulan? Bila umat Islam bisa menerima perbedaan ibadah puasa setiap hari terjadi perbedaan. Di Indonesia sudah puasa, di Arab Saudi masih makan minum dan di Indonesia sudah berhenti puasa, di Arab Saudi masih berpuasa. Dan seterusnya. Hal ini dapat diterima dan bahkan telah disepakati oleh seluruh umat muslim. Oleh karena itu mengapa kita tetap memperselisihkan atau tidak bisa menerima perbedaan puasa yang terjadi hanya satu bulan sekali yaitu awal dan akhir. Kalau kita bisa menerima perbedaan awal dan akhir ibadah puasa dalam satu hari, maka logikanya kita dap, harus dapat menerima perbedaan puasa pada awal dan akhir bulan. Karena Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim menyatakan Huwallazi ja'ala asy-syamsa wal qamara uh, afan ayat yang lain. Pada Al-Qur'anul Karim Allah mengatakan dalam surat Al-Isra ayat 12. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم Walita'lamu adada sinina wal hisab. Dan telah kami jadikan malam serta siang. pada keduanya ada dua tanda. Yaitu matahari dan bulan. famahawna ayat al-lail. Kami hapuskan cahaya tanda malam yaitu bulan. Sebagaimana kita tahu bulan tidak e, memancarkan cahayanya sendiri. Waja'alna ayatan nahari mubsirah. Dan kami jadikan pertanda siang hari yaitu matahari mubsirah bersinar, bercahaya. Litabtahu fadlan min rabbikum agar kalian pada siang hari dan juga pada malam hari berusaha mendapatkan fadl karunia kemurahan-kemurahan Allah walita'lamu adada sinina wal hisab dan akan kalian dengan adanya matahari dan bulan, adanya siang dan malam. Dapat mengetahui adadas sini nawal hisab, perhitungan tahun dan perhitungan hari dan perhitungan yang lainnya. Pada ayat lain Allah Swt menyatakan dalam surat Yunus ayat yang kelima, alladhi ja'ala syamsa dia'a wal qamara nura." wa qaddarahu manazila li ta'lamu adad as-sinin wal hisab. Dialah Allah yang telah menjadikan matahari dia bersinar wal qamara nura dan telah menjadikan bulan bercahaya wa qaddarahu manazil dan Allah Subhanahu wa taala telah menentukan untuk bulan manazil tempat-tempat persinggahannya tempat rotasinya Lita'lamu ada destini nawal hisab dan dijadikannya bulan memiliki tempat-tempat persinggahan tersebut memiliki tujuan yaitu agar kalian dapat mengetahui bilangan hitungan tahun dan hitungan-hitungan yang lainnya. Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam kitab tafsirnya menyatakan ketika menafsirkan yang di atas fabis syamsi tu'raful ayyam wa fi sayril qamari tu'raful shuhur wal a'wam dengan perjalanan matahari kita dapat mengetahui hitungan hari dan dengan perjalanan bulan kita dapat mengetahui hitungan bulan serta tahun. Nah, dalil kias ini Dalil logika ini merupakan dalil yang cukup kuat untuk dapat menerima perbedaan matlak, perbedaan penentuan syahrul Ramadan, bulan Ramadan berdasarkan perbedaan negeri atau perbedaan matlak. Oleh karena itu, banyak dari ahlul ilm, para ulama menyatakan bahwasanya pendapat inilah, pendapat yang kedua inilah pendapat yang kuat dan secara fakta pendapat inilah yang diamalkan oleh umat Islam sejak zaman Rasulullah SAW hingga zaman kita. Sebagaimana kita telah ketahui, bahwasanya Islam telah menyebar ke seluruh penjuru dunia sejak abad pertama. Telah menyebar ke benua Afrika, ke dataran Cina, dan ke penjuru dunia yang lain. Padahal kita tahu, semua kita tahu bahwasanya zaman dahulu tidak ada telepon, tidak ada internet, tidak ada alat-alat informatika, informatika yang seperti ada pada zaman kita. Sehingga sudah menjadi suatu kepastian antara umat Islam zaman dahulu terjadi perbedaan dalam penentuan hilal Ramadan dan juga hilal Syawal. Dan hal tersebut telah terbukti dengan adanya riwayat Kurib rahimahullah yang membuktikan kepada kita bahwasanya telah terjadi perbedaan Ramadan antara Madinah dan Syam, daerah Damaskus dan sekitarnya. Dan sejak kala itu pula tidak pernah ada upaya untuk menyatukan rukyatul hilal di seluruh penjuru dunia. Masing-masing ulama yang ada di masing-masing daerah tetap merasa cukup dengan ru'yah yang berlaku atau yang berhasil mereka saksikan di negeri daerah di negerinya. Oleh karena itu, ini merupakan fakta yang hendaknya menjadi perhitungan bagi kita, pelajaran bagi kita. Kemudian, satu hal lain, para ulama yang berpendapat bahwa idealnya umat Islam menggunakan satu matla. Di antaranya adalah Syekh Ibn Bas, Syekh Al-Albani, dan yang lain. Walaupun berpendapat demikian, <clears throat> walaupun berpendapat demikian, mereka tetap menyatakan bahwa masing-masing umat Islam di negeri-negeri yang ada sekarang ini, bila mendapatkan bahwa pemerintah yang ada, pemerintah setempat menentukan hilal Ramadan atau menentukan bulan Ramadan dengan perhitungan negerinya atau dengan ru'yah negerinya sendiri. Maka mereka walaupun tidak sependapat dengan itu tetap menganjurkan kepada umat Islam untuk mengikuti keputusan pemerintah setempat. Mengapa demikian? mereka semuanya memberikan satu teguran kepada kita atau satu pelajaran kepada kita dengan mengatakan bahwasanya itu semuanya adalah bertujuan demi menjaga persatuan dan kesatuan umat Islam. Persatuan dan kesatuan umat Islam lebih penting dibanding permasalahan penentuan awal dan akhir Ramadan. Oleh karena itu Syekh Ibn Bas rahimahullah taala beliau adalah salah satu yang berpendapat dengan pendapat pertama yaitu yang menyatakan logikanya atau idealnya umat Islam menggunakan satu matlah, akan tapi belum mengatakan hendaknya umat Islam di negeri manapun mengikuti keputusan pemerintah masing-masing. Beliau beralasan inna fi mukhalafatikumul muslimin ladaikum fi sawmi wal iftar taswisan wa da'watan lit tasa'uti wal istinkar wa isaratan lin niza'i wal khisam." والشريعة الإسلامية الكاملة جاءت بالحث على الاتفاق والوفاق والتعاون على البر والتقوى وترك النزاع والخلاف beliau menyatakan bahwa upaya sebagian kalian untuk menyelisihi keumuman umat Islam di negeri kalian dalam hal memulai puasa dan mengakhiri puasa itu menimbulkan taswis kekacauan wadawatan littafaul dan menjadikan umat Islam di negeri kalian saling bertanya ada apa dan mengapa wal istingkar dan saling mengingkari saling berselisih pendapat wa isaratan lin wal khisam dan memicu terjadinya sengketa. Padahal was syariatul islamiyah al-kamilah. Padahal syariat Islam yang sempurna diturunkan Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangkan atau mewujudkan al-ittifaq, persatuan, wal wi'am dan keserasian, wa ta'awun dan bahu membahu dalam hal kebaikan dan ketakwaan wa tarkin wal khilaf dan menganjurkan datang untuk mewujudkan atau untuk memerangi an-niza dan khilaf segala bentuk perselisihan dan persengketaan. Oleh karena itu fenomena ini walaupun Ibnu Bas Al-Albani dan yang lain e, merocehkan atau menguatkan pendapat yang menyatakan idealnya umat Islam menggunakan satu matlak. Akan tapi ternyata beliau lebih menekankan tentang pentingnya persatuan dan kesatuan umat Islam di masing-masing negeri. Dan lebih mendahulukan terjaganya persatuan umat Islam di masing-masing negeri dibanding permasalahan rukyah dan Eh, permasalahan penentuan awal dan akhir Ramadan. Ini satu hal yang sangat ironis sekali bila kita terapkan di negeri kita. Kita lihat bagaimana negeri kita, negeri umat Islam yang paling besar, ternyata setiap tahun mengalami perselisihan, bahkan perselisihan yang tidak sedikit, bisa sampai tiga atau empat, bahkan lima perbedaan dalam hal awal dan akhir Ramadan inilah satu yang ironis. Suatu hal yang membuat hati kita miris melihat fakta tersebut. Allah karena ikhwani fidin azakumullah. Marilah momentum Ramadan ini kita jadikan sebagai pengikat persatuan umat Islam di negeri kita dan di seluruh penjuru dunia. Momentum Ramadan ini, Ramadan yang ibadah uh, syahrul dan ibadah ini bulan ibadah dan bulan puasa ini kita jadikan sebagai perekat persatuan dan kesatuan umat Islam di negeri kita. Janganlah kita menjadi pemicu dan penyulut api perpecahan di tengah-tengah negeri kita. Dan hendaknya kita menjadi penis-penis persatuan, menjadi perekat terwujudnya kesatuan dan persatuan umat Islam di negeri kita dengan tetap mengikuti keputusan penentuan hilal Ramadan atau penentuan bulan Ramadan dan Syawal yang telah ditentukan oleh pemerintah yang sah di negeri kita. Demikianlah kita lihat bagaimana sikap bijak dan arif yang ditunjukkan oleh masyayikhuna, ulama-ulama kita, ahlul hal wal di negeri di umat Islam ini, yaitu para aimatus salaf, Ibnu Bas, al-bani dan yang lainnya. Demikian yang bisa saya sampaikan Allah taala alam. Semoga apa yang disampaikan di atas bermanfaat bagi kita semuanya dan semoga apa yang disampaikan mendatangkan keberkahan serta menjadi bekal bagi kita semuanya untuk menghadapi bulan yang suci dan penuh keberkahan ini. Wallahu a'lam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, dalam menentukan hari raya, mana yang harus diikuti? Keputusan pemerintah RI atau Arab Saudi? Terima kasih. Sudah jelas dari penjelasan terakhir bahwasanya <clears throat> ulama yang ada di zaman sekarang dan juga zaman dahulu senantiasa menekankan akan pentingnya persatuan umat Islam di setiap daerah dan setiap negeri. Oleh karena itu, walaupun seperti dinyatakan di atas, Ibnu Bas, Syekh bin Bas, dan Al Bani lebih menguatkan pendapat yang menuntut umat Islam untuk bersatu dalam penentuan Ramadan, akan tapi beliau tidak menutup mata tentang fakta yang ada di negeri Islam, yaitu wajibnya masing-masing masyarakat di setiap negeri untuk mengikuti dan patuh dengan keputusan yang telah ditentukan oleh pemerintahnya. Semuanya ini adalah bertujuan menjaga persatuan dan kesatuan umat Islam. Karena perlu diingat betapa bahagianya musuh-musuh Islam bila menyaksikan umat Islam telah berselisih dalam hal ibadahnya. Sehingga akan lebih mudah untuk diperpecah belah dalam hal-hal yang lain. Yang jelas-jelas ada kepentingan pribadi, jelas-jelas mendatangkan keuntungan duniawi dan seterusnya. Bila dalam hal ibadah yang tidak ada keuntungan duniawinya, umat Islam telah berpecah belah, maka akan lebih mudah bila dipecah belah dalam hal yang ada keuntungan pribadinya. Dan pada kesempatan ini, saya ingin sampaikan sebuah hadis yang sangat indah. Rasulullah SAW pada suatu hari mengingatkan atau menyebutkan bahwasanya kelak di akhir zaman atau setelah beliau meninggal, umat Islam akan menghadapi satu fenomena yaitu datangnya para pemimpin yang bengis, kejam. Bahkan selam-selam digambarkan dengan gambaran yang begitu bengis. Kata beliau dalam sabdanya, Kulubuhum kulubus syayatin fi jusmanil ins. Mereka para penguasa kala itu adalah para penguasa yang berhati setan akan tapi bertubuh manusia. Dan di antara pertanda mereka adalah senantiasa menunda sholat. Mengakhirkan sholat jamaah. Kita ketahui bahwasanya dahulu di zaman khilafah-khilafah yang ada dalam secara Islam yang menjadi imam sholat di masjid jami adalah seorang wali atau seorang gubernur atau khalifah. Dialah yang mengimami sholat. Dan dahulu dalam setelah terbukti bahwasanya sebagian pemimpin muslim yang ada kala itu, khalifah yang ada kala itu terbiasa menunda sholat hingga waktu sholat benar-benar telah keluar. Nah, menghadapi kenyataan yang seperti ini, Rasulullah SAW berpesan kepada para sahabatnya untuk tetap taat dan tetap menjaga persatuan dengan tidak melawan atau memberontak terhadap pemerintahan tersebut. Bahkan beliau mengatakan atau menjanjikan kepada umatnya dengan bersabda fa'in akhtau fa'in akhtau fa'alaihim walakum kalau mereka salah, para imam tersebut melakukan kesalahan, diantaranya menunda sholat sampai akhir waktu, maka kesalahan tersebut dosanya hanya ditanggung oleh mereka. Akan tapi walakum kalian tetap mendapatkan pahala ibadah sholat kalian sempurna. Wa in asabu dan bila mereka berbuat baik, berbuat benar, maka falakum walahum. Pahalanya akan mereka dapat dan juga kalian peroleh pula. Artinya bila mereka sholat tepat waktu, maka pahala sholat tersebut akan kalian dapatkan dan juga akan dapatkan oleh mereka para a'immah, para pemimpin, para khalifah yang sholat tepat waktu tersebut. Akan tapi bila mereka sholat di luar waktu, maka dosa menunda sholat tersebut hanya ditanggung oleh mereka para a'immah yang menyebabkan sholat tersebut keluar dari waktunya. Adapun kalian, wahai para rakyat, para para rakyat, maka kalian tetap mendapatkan pahala sholat kalian sempurna dan utuh, tidak terkurang sedikit pun. Nah, dari hal ini, dari hadis ini ayat uh, riwayat Abu Dawud dan yang lainnya, bahkan riwayat Imam Muslim, <clears throat> kita mendapatkan pelajaran bahwa tertundanya salat hingga akhir waktu bila hal tersebut disebabkan oleh pemerintah yang sah, pemerintah Muslim yang sah, maka itu dosanya hanya ditanggung oleh pemerintah, oleh orang yang menjadi penyebab tertundanya salat tersebut. Padahal kita tahu puasanya ibadah, sholat lebih agung, lebih utama, lebih besar kedudukannya dibanding ibadah puasa. Bila demikian pesan Rasulullah SAW kepada umatnya dalam hal salat, maka sudah barang tentu dalam hal puasa yang lebih ringan kedudukannya, lebih rendah kedudukannya dibanding salat, dikarenakan puasa adalah rukun iman, oh, rukun Islam yang keempat, Adapun salat adalah rukun Islam yang kedua, maka sudah barang tentu bagi kita sebagai umat Islam untuk senantiasa mengikuti, mentaati pemerintahan yang ada di negeri kita demi semuanya itu demi menjaga persatuan dan kesatuan umat Islam dan demi menjaga <clears throat> sumah pamor pemerintahan Islam sehingga tetap ditakuti oleh musuh-musuh mereka dari kaum kufar dan munafikin. Wallahu alam bisawab. Pertanyaan selanjutnya, bila ada perbedaan pendapat di dalam menentukan Idul Fitri pada suatu negeri, maka mana yang harus diikuti? Orang yang melihat hilal atau pemerintah yang berbeda hari dengan yang melihat hilal. Para ulama ahlul fikih dari zaman dahulu telah menyatakan bahwa wewenang untuk menentukan puasa wewenang untuk menentukan atau menerima persaksian orang yang melihat hilal menerima atau tidak itulah wewenang pemerintah muslim pemerintah Islam baik khalifah atau yang lain namanya sehingga bila pemerintah yang sah menolak persaksian orang yang mengaku telah melihat hilal maka umat Islam dimanapun dari negeri tersebut diwajibkan untuk mengikuti keputusan pemerintah tersebut. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam majmu' fatwa jilid 25 telah menyebutkan polemik ini dengan mengatakan seperti yang di, ada dalam pertanyaan di atas yaitu andai pemerintah menolak persaksian orang yang telah melihat hilal dengan semena-mena, tanpa alasan yang jelas. Atau bahkan dikarenakan dia memusuhi orang tersebut, tidak menerimanya karena faktor permusuhan. Perbedaan politik, perbedaan partai politik atau yang lain. Maka kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, hukum kewajiban mendaati pemerintah tidak berubah hanya karena adanya hal-hal tersebut. Dengan kata lain, umat Islam di negeri tersebut tetap berkewajiban untuk mengikuti keputusan pemerintah yang sah tersebut. Yaitu dengan menggunakan atau mengamalkan penentuan Ramadan dan Idul Fitri yang telah diputuskan oleh pemerintah. Dikarenakan seperti dijelaskan di atas, wewenang untuk menerima dan tidak menerima persaksian ru'yatul hilal itu adalah wewenang pemerintah dan bukan wewenang ormas atau perorangan. Dengan demikian, tanggung jawab sepenuhnya dipikul oleh pemerintah yang ada. Adapun masyarakat muslim setempat, bila ternyata keputusan pemerintah benar, maka dia akan tetap mendapatkan pahala utuh dan bila salah maka ibadah mereka tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak dikurangi pahalanya sedikit pun. Adapun dosanya maka sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah yang telah berbuat salah tersebut, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Baik dengan alasan yang jelas ataupun dengan alasan yang tidak jelas. Pertanyaan ketiga, bagaimana cara melihat munculnya tenggelamnya bulan pada waktu musim hujan tanpa adanya peralatan modern? Tadi di atas telah disinggungkan, telah disinggung bahwasanya syarat Islam telah memberikan kemudahan Bila terjadi hujan, mendung, awan, kabut, atau yang serupa, maka bila benar-benar hilal tidak dapat dilihat dengan alasan di atas atau yang lainnya, maka umat Islam diberikan kemudahan, yaitu dengan menyempurnakan bulan Syakban menjadi 30 hari. Atau menyempurnakan bulan Ramadan menjadi 30 hari tidak ada kewajiban bagi siapapun dari umat Islam untuk berpuasa sekarang juga. Kalau memang benar-benar belum menyaksikan hilal. Kalau memang benar-benar hilal belum dapat disaksikan baik karena hujan ataupun karena yang lain. Adanya pertanyaan seperti ini dikarenakan kesalahpahaman sebagian orang yang mengatakan atau memahami puasanya kalau sekarang sudah ru'yah, berusaha untuk melihat, maka sekarang juga harus puasa. Tidak benar. Islam telah memberikan kemudahan, kelapangan. Hendaknya kalian menyaksikan hilal. Bila tidak melihat, dengan sebab apapun, karena sakit mata, atau karena adanya awan, atau karena adanya hujan, maka genapkan bulan. Syaban menjadi 30, atau genapkan Ramadan menjadi 30. Mudah sekali. Tidak perlu ilmuwan yang entah bisa dipercaya atau tidak, yang sebagaimana kita ketahui, kebanyakan ilmuwan-ilmuwan atau orang-orang lain yang menguasai teknologi tersebut eh, sisi keagamanya keagamaannya masih perlu dipertanyakan atau mungkin susah bagi kebanyakan kita untuk mempercaya mereka yang memiliki keahlian-keahlian untuk mengoperasikan peralatan tersebut. Apalagi kalau ternyata yang mengoperasikan peralatan tersebut tidak sholat tidak puasa atau bahkan peminum khamr dan seterusnya. Wal billah. Makanya tidak perlu repot, tidak perlu susah. Islam telah memberikan kemudahan, kelapangan. Kalau tidak berhasil melihat tanpa peralatan, maka kenapa bulan dan tidak ada dosa sedikit pun karena tidak berhasil melihat hilal. Jadi tidak masalah. Tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan atau di Eh, apa namanya perlu diwaspadai. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana jika terjadi perbedaan awal dan akhir Ramadan dalam satu negeri, tetapi ulul amri membolehkan perbedaan itu? Mana yang harus kita ikuti? Kalau kita berpikir logis atau berpikir eh, mengamati fakta yang ada dan mengikuti perkembangan yang ada di misalnya di negeri kita, kita akan lihat dan kita dapatkan bahwasannya pemerintah dimanapun tetap menganjurkan tetap menganjurkan umat Islam untuk bersatu untuk mengikuti satu keputusan dan menentukan Ramadan dengan satu keputusan begitu juga hanya dengan Idul Fitri saya yakin pendengar yang beriman dimanapun berada pernah mendengar bagaimana pernyataan Menteri Agama kita anjuran Menteri Agama kita dalam berbagai macam kesempatan yang menganjurkan agar umat Islam menyatukan penentuan waktu saum dan waktu fitrnya, puasa dan idul fitrinya. Tidak mungkin dipungkiri ini. Oleh karena itu, kita perlu ketahui puasanya izin dibolehkannya untuk berbeda itu dikarenakan adanya orang-orang yang ngotot untuk beda. Ada orang-orang yang tetap memaksakan untuk tampil beda dengan pemerintahan yang sah dengan satu dua alasan yang ada pada diri mereka. Yang jelas, alasan tersebut dalam Islam tidak dibenarkan dikarenakan Islam seperti yang dinyatakan di atas menganjurkan kita untuk tetap menjaga persatuan dalam segala hal. Terlebih-lebih ternyata pemerintahan yang ada telah menggunakan metode yang syar'i, yaitu metode yang menggunakan ru'yatul hilal. Sedangkan sebagian ormas, sebagian masyarakat, sebagian tokoh, sebagian orang yang menyelesihi pemerintah yang dinyatakan dalam pertanyaan di atas telah mendapatkan izin untuk tampil beda menggunakan metode yang tidak syar'i atau yang dinyatakan oleh banyak para ulama sebagai metode yang bid'ah. Bahkan metode yang diadopsi dari bangsa non-muslim. Ilmu hisab sebagaimana di e, dalam sejarahnya diwarisi dari bangsa Romawi dan yang lainnya. Sudah barang tentu tidak ada alasan bagi mereka untuk menyelisih atau tampil beda. Baik mendapat izin atau tidak dapat izin. Andai, ini menurut pengamatan saya, andai pemerintah memiliki kekuatan yang cukup. Ini saya tidak akan diizinkan. Hanya karena desakan yang demikian kuat dari berbagai macam ormas, dari berbagai macam tokoh, dari berbagai macam mass media, maka pemerintah inilah salah satu kebijaksanaan pemerintah yang perlu patut kita syukuri, tidak ingin menimbulkan perpecahan yang lebih luas. Tidak ingin terjadi pertumpahan darah antara umat Islam. Ini perlu satu hal yang perlu disyukuri. Di mana pemerintahan kita masih mempertimbangkan eh, pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan. Walaupun jelas-jelas yang tampil beda tersebut menggunakan metode yang salah atau yang metode yang tidak islami. Wallahu alam bisawab. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum waalaikumsalam. Apa yang harus saya lakukan jika saya berada di suatu daerah yang kebanyakan jamaahnya lebih dahulu Idul Fitri dibandingkan penentuan dari pemerintah yang berdasarkan rukyah di beberapa tempat. Sementara untuk besoknya di daerah tersebut sulit ditemukan sholat Idul Fitri yang mengikuti penetapan pemerintah yang telah berdasarkan rukyah di beberapa tempat. Apakah saya harus terpaksa mengikuti jamaah yang lebih dahulu Idul Fitri? Atau bolehkah saya pada Idul Fitri di hari berikutnya sesuai penentuan pemerintah, namun tidak sanggup sholat id? Hal ini terjadi di kampung orang tua saya. Jazakumullah khairan. Oh iya. <clears throat> Masalah Idul Fitri, perlu diketahui bahwasanya para ulama telah berselisih pendapat tentang hukum sholat Idul Fitri. Apakah sholat Idul Fitri adalah wajib atau sunnah? Dan yang merupakan pendapat jumhur ahlul ilmu kebanyakan para ulama menyatakan bahwasannya sholat idul fitri adalah sunnah muakkadah dan tidak wajib. Sehingga dengan demikian permasalahan yang dipertanyakan adalah pertanyaan permasalahan yang sangat ringan sekali. Artinya bila tidak ada jamaah sholat id pada hari yang benar, yaitu hari yang telah ditentukan oleh pemerintah yang sah, maka anda tidak berkewajiban untuk sholat id La yukallifullahu nafsan illa us'aha. Tidaklah Allah mewajibkan, membebankan kepada setiap jiwa, suatu jiwa, hal yang dia tidak mampu lakukan. Padahal kita sudah tahu bahwasanya sholat id tidak disyaratkan kecuali dalam keadaan berjamaah. Bila Anda memiliki kemampuan untuk pergi ke negeri lain, ke eh, daerah lain, ke kampung lain, atau ke daerah sekitar yang di sana mengikuti keputusan pemerintah yang sah, maka hendaknya itulah yang Anda lakukan. Akan tapi bila hal tersebut sulit atau memang tidak ada, maka gugur syariat salat tidak dari Anda karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mewajibkan, tidak membebani suatu jiwa kecuali hal yang mampu dia lakukan. Sedangkan Anda tidak mampu melakukan hal itu, maka gugurlah syariat tersebut. Baik kita katakan salat Idul Fitri wajib ataupun sunnah. Allah alam bisawab. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz bagaimana dengan sekarang? Bukankah yang dimaksud dengan satu negeri dengan negeri yang lain dalam satu khalifah Islam? Karena saat ini tampaknya negara-negara Islam tidak bersatu, masing-masing negara menetapkan ru'yahnya masing-masing. Apakah yang seharusnya walaupun belum ada khalifah, maka jika Indonesia melihat hilal lantas Saudi harus ikut juga? Tadi dah telah dinyatakan bahwasanya pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang menyatakan masing-masing negeri menggunakan ru'yahnya masing-masing. Walaupun sebagian ulama di antaranya Syekh Ibn Bas, Syekh al dan yang lainnya mengatakan bahwasanya yang rajih adalah yang menyatakan satu ru'yah dan itulah yang ideal. Akan tapi fakta kalau kita mempelajari sejarah dan kemudian kita membandingkan dengan sarana dan teknologi yang ada kala itu Islam telah sampai di dataran Cina, di Afrika, ujung Afrika, bahkan masuk telah memasuki Spanyol, Andalus. Padahal kala itu tidak ada internet, tidak ada telepon, tidak ada fax, dan yang lainnya tidak ada. Maka sudah barang tentu terjadi perbedaan ru'yah, perbedaan puasa, perbedaan idul fitri, di satu negara bahkan satu khilafah yaitu kala itu khilafah Abbasiyah, khilafah Umayyah. Terjadi perbedaan id dan tidak pernah ada riwayat satupun yang mengatakan bahwasanya yang idnya berbeda dengan pusat yaitu pusat khilafah misalnya dia adalah di Irak atau di Syam harus mengkodok puasanya atau mengkodok sholat idnya ini merupakan takrir pembenaran dari para ulama sepanjang sejarah sekitar 14 abad lamanya membenarkan adanya perbedaan dan merupakan pengakuan ini adalah merupakan pengakuan bahwasanya puasa masing-masing daerah yang mengamalkan ru'yahnya sendiri-sendiri sah dan tidak ada yang harus dilakukan apapun dengan Eh, untuk mencikapi perbedaan tersebut. Oleh karena itu, tidak perlu dirisaukan bahwasanya tidak adanya khilafah atau tidak adanya khilafah, puasa masing-masing negeri dengan keputusan yang berlaku di negeri tersebut. Bahkan kalau kita ingin lebih detail lagi mempelajari secara Islam, kita akan dapatkan bahwasanya perpecahan umat Islam menjadi beberapa negeri, menjadi beberapa khilafah terjadi sejak tahun 132 Hijriah. Artinya abad kedua Islam telah terjadi umat Islam terpecah menjadi beberapa khilafah. Di mana pada tahun tersebut runtuhlah khilafah Umayyah dan berdirilah khilafah Abbasiyah. Dan dalam waktu yang berdekatan berdirilah khilafah Umayyah di Andalus yang tidak eh, tunduk dan patuh kepada khilafah Abbasiyah yang berada di Irak. Oleh karena itu perbedaan atau terbaginya umat Islam menjadi beberapa negara tidak menjadi alasan bagi kita untuk uh, saling berselisih atau yang lainnya. Tetap masing-masing mengamalkan ru'yah yang berlaku di negeri masing-masing. Akan tapi andai pemerintah-pemerintahan Islam yang ada sepakat untuk menyatukan ru'yah, mengamalkan ru'yah satu ru'yah, maka itulah satu yang indah satu yang diidamkan oleh setiap muslim yang mendambakan kejayaan bagi umatnya. Inilah satu yang sangat kita idam-idamkan. Kita mengidamkan betapa indahnya andai umat Islam di seluruh negeri yang ada bersatu padu. Menentukan ru'yah dalam satu hari, berpuasa dalam satu hari, berid dalam satu hari inilah menampakkan akan adanya persatuan dan kesatuan dan tentu ini satu hal yang tidak diinginkan oleh musuh Islam. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan selanjutnya, sahkah bahasa orang? Oleh itu perbedaan atau terbaginya umat Islam menjadi beberapa negara tidak menjadi alasan bagi kita untuk uh, saling berselisih atau yang lainnya. Tetap masing-masing mengamalkan ru'yah yang berlaku di negeri masing-masing. Akan tapi andai pemerintah-pemerintahan Islam yang ada sepakat untuk menyatukan ru'yah, mengamalkan ru'yah satu ru'yah, maka itulah satu yang indah. satu yang diidamkan oleh setiap muslim yang mendambakan kejayaan bagi umatnya. Inilah satu yang sangat kita idam-idamkan. Kita mengidamkan betapa indahnya andai umat Islam di seluruh negeri yang ada satu padu. Menentukan ru'yah dalam satu hari berpuasa dalam satu hari, berid dalam satu hari adalah menampakkan akan adanya persatuan dan kesatuan dan tentu ini satu hal yang tidak diinginkan oleh musuh Islam. Wallahu alam bisawab. Pertanyaan selanjutnya, sahkah bahasa orang? Oleh karena itu perbedaan atau terbaginya umat Islam menjadi beberapa negara tidak menjadi alasan bagi kita untuk uh, saling berselisih atau yang lainnya. Tetap masing-masing mengamalkan ru'yah yang berlaku di negeri masing-masing. Akan tapi andai pemerintah-pemerintahan Islam yang ada sepakat untuk menyatukan ru'yah, mengamalkan ru'yah satu ru'yah, maka itulah satu yang indah. Suatu yang diidamkan oleh setiap muslim yang mendambakan kejayaan bagi umatnya. Inilah satu yang sangat kita idam-idamkan. Kita mengidamkan betapa indahnya andai umat Islam di seluruh negeri yang ada bersatu padu. Menentukan ru'yah dalam satu hari, berpuasa dalam satu hari, berid dalam satu hari inilah menampakkan akan adanya persatuan dan kesatuan. Dan tentu ini satu hal yang tidak diinginkan oleh musuh Islam. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan selanjutnya, sahkah bahasa orang. Oleh karena itu perbedaan atau terbaginya umat Islam menjadi beberapa negara tidak menjadi alasan bagi kita untuk uh, saling berselisih atau yang lainnya. Tetap masing-masing mengamalkan ru'yah yang berlaku di negeri masing-masing. Akan tapi andai pemerintah-pemerintahan Islam yang ada sepakat untuk menyatukan ru'yah, mengamalkan ru'yah, satu ru'yah, maka itulah satu yang indah Suatu yang diidamkan oleh setiap muslim yang mendambakan kejayaan bagi umatnya. Inilah suatu yang sangat kita idam-idamkan. Kita mengidamkan betapa indahnya andai umat Islam di seluruh negeri yang ada bersatu padu. Menentukan ru'yah dalam satu hari, berpuasa dalam satu hari, berid dalam satu hari inilah menampakkan akan adanya persatuan dan kesatuan dan tentu ini satu hal yang tidak diinginkan oleh musuh Islam. Wallahu alam bisawab. Pertanyaan selanjutnya, sahkah bahasa orang? Oleh karena itu perbedaan atau terbaginya umat Islam menjadi beberapa negara tidak menjadi alasan bagi kita untuk uh, saling berselisih atau yang lainnya. Tetap masing-masing mengamalkan ru'yah yang berlaku di negeri masing-masing. Akan tapi andai pemerintah-pemerintahan Islam yang ada sepakat untuk menyatukan ru'yah, mengamalkan ru'yah, satu ru'yah, maka itulah satu yang indah. satu yang diidamkan oleh setiap muslim yang mendapatkan kejayaan bagi umatnya. Inilah satu yang sangat kita idam-idamkan. Kita mengidamkan betapa indahnya andai umat Islam di seluruh negeri yang ada satu padu. Menentukan ru'yah dalam satu hari berpuasa dalam satu hari, berid dalam satu hari inilah menampakkan akan adanya persatuan dan kesatuan. Dan tentu ini satu hal yang tidak diinginkan oleh musuh Islam. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan selanjutnya, sahkah bahasa orang? Oleh karena itu perbedaan atau terbaginya umat Islam menjadi beberapa negara tidak menjadi alasan bagi kita untuk uh, saling berselisih atau yang lainnya. Tetap masing-masing mengamalkan ru'yah yang berlaku di negeri masing-masing. Akan tapi andai pemerintah-pemerintahan Islam yang ada sepakat untuk menyatukan ru'yah, mengamalkan ru'yah satu ru'yah, maka itulah satu yang indah. satu yang diidamkan oleh setiap muslim yang mendambakan kejayaan bagi umatnya. Inilah satu yang sangat kita idam-idamkan. Kita mengidamkan betapa indahnya andai umat Islam di seluruh negeri yang ada satu padu. Menentukan ru'yah dalam satu hari, berpuasa dalam satu hari, berid dalam satu hari inilah menampakkan akan adanya persatuan dan kesatuan. Dan tentu ini satu hal yang tidak diinginkan oleh musuh Islam. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan selanjutnya, sahkah bahasa orang hisab atau ru'yah menjadi pemicu terjadinya perpecahan atau apalagi sampai pertemuan darah wal billah. Betapa indahnya andai umat Islam di negeri kita duduk bersama, kemudian saling mubahasah, saling diskusi dengan metode-metode yang ilmiah, masing-masing mendahulukan dalil-dalil dalam Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang jelas-jelas telah dicontohkan dari salafun soleh. Ini adalah suatu yang indah dan insya Allah bila hal ini terjadi akan tercapai suatu kesepakatan yang benar-benar sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Akan tapi kalau mubahasah, majelis-majelis yang diadakan mas, hanya untuk mempertahankan pendapat, asabiyah, fanatis organisasi dan yang lainnya, maka mustahil akan terjadi kesepakatan. Jadi kesimpulannya, orang yang berpuasa dengan hisab bila dia seorang mujtahid, seorang ulama yang eh, memiliki keahlian untuk beristihad, maka insya Allah dia Oleh karena itu perbedaan atau terbaginya umat Islam menjadi beberapa negara tidak menjadi alasan bagi kita untuk uh, saling berselisih atau yang lainnya. Tetap masing-masing mengamalkan ru'yah yang berlaku di negeri masing-masing. Akan tapi andai pemerintah-pemerintahan Islam yang ada sepakat untuk menyatukan ru'yah, mengamalkan ru'yah satu ru'yah, maka itulah satu yang indah. satu yang diidamkan oleh setiap muslim yang mendambakan kejayaan bagi umatnya. Inilah satu yang sangat kita idam-idamkan. Kita mengidamkan betapa indahnya andai umat Islam di seluruh negeri yang ada bersatu padu. Menentukan ru'yah dalam satu hari, berpuasa dalam satu hari, Berid dalam satu hari inilah menampakkan akan adanya persatuan dan kesatuan. Dan tentu ini satu hal yang tidak diinginkan oleh musuh Islam. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan selanjutnya, sahkah bahasa orang? Oleh karena itu perbedaan atau terbaginya umat Islam menjadi beberapa negara tidak menjadi alasan bagi kita untuk uh, saling berselisih atau yang lainnya. Tetap masing-masing mengamalkan ru'yah yang berlaku di negeri masing-masing. Akan tapi andai pemerintah-pemerintahan Islam yang ada sepakat untuk menyatukan rukyah, mengamalkan rukyah satu rukyah, maka itulah satu yang indah. Suatu yang diidamkan oleh setiap muslim yang mendambakan kejayaan bagi umatnya. Inilah satu yang sangat kita idam-idamkan. Kita mengidamkan betapa indahnya andai umat Islam di seluruh negeri yang ada satu padu menentukan ru'yah dalam satu hari, berpuasa dalam satu hari, berid dalam satu hari inilah menampakkan akan adanya persatuan dan kesatuan dan tentu ini satu hal yang tidak diinginkan oleh musuh Islam. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan selanjutnya, sahkah bahasa orang punya paling rendah, paling miskin, paling hina di masyarakat kita misalnya? Dapat membuktikan dengan mudah tentang kebenaran ru'yah tersebut, yaitu dengan cara mengikuti ru'yah. Bila terbit dia akan dapat melihat. Dan seterusnya. Sehingga cara satu-satunya untuk menyatukan Allah dengan cara menggunakan yang metode yang syar'i yaitu menggunakan ru'yah atau ikmal syahr. Kalau di negara yang bukan negara Islam, seperti di Korea, tapi di sini ada organisasi Islamnya, ru'yah mengikuti siapa? <clears throat> Maka para ulama, Ibnu Bas, dan yang lainnya, bahkan Lajnah ada imah Komite Fatwa Negeri Saudi Arabia telah memutuskan bahwa di negeri-negeri kafir, negeri non-Islam, maka mengikuti ormas yang maka mengikuti salam terdekat dari negeri tersebut. Wallahu alam besar. Pertanyaan selanjutnya, bagaimanakah penentuan waktu puasa bagi mereka yang hidup di benua non tropis atau kutub? Tolong Ustaz, itulah mana yang paling penting uh, untuk penentuan hilal Ramadan atau Syawal di negeri yang non tropis atau di kutub yang kita ketahui tidak memiliki malam dan siang, akan yang hanya memiliki malam atau memiliki siang saja. Maka para ulama telah menyatakan mereka mengikuti negara terdekat yang memiliki siang dan malam mengikuti negara Islam atau memiliki ormas Muslim, ormas Islam terdekat yang memiliki perbedaan malam dan siang. Jadi bila <clears throat> di kutub tersebut ada siang dan malam, maka selama terjadi perbedaan siang dan malam tersebut, negara tersebut atau daerah tersebut menggunakan penentuan yang berlaku pada negara tersebut atau daerah tersebut. Misalnya suatu hari terjadi perbedaan antara siang dan malam, walaupun perbedaannya sangat jauh. Misalnya malam, siangnya hanya 3 jam, malamnya 21 jam misalnya, maka umat Islam yang ada di negeri tersebut puasanya hanya 3 jam. Dan malamnya berlangsung selama 21 jam. Akan lebih bila tidak ada perbedaan antara siang dan malam karena semuanya adalah malam gelap tidak terbit matahari, maka umat Islam di daerah tersebut mengikuti penentuan iftar, penentuan imsak, penentuan berbuka puasa yang berlaku di daerah terdekat. Wallahu a'lam bishawab. Apakah boleh mengucapkan Allahumma barik lana fi sya'bina wa balighna Ramadan? Ini pertanyaan selanjutnya. Ahlan wa sahlan ya Ramadan kepada kawan atau sanak famili? Perlu diingat bahwasanya riwayat yang menyebutkan tentang syariat mengucapkan tahniah saling mengucapkan ucapan selamat dengan apa saja atau seperti yang disebutkan dalam pertanyaan ini adalah riwayat yang lemah sehingga tidak dapat diamalkan. Walaupun para salafun salih tahun senantiasa mendambakan datangnya Ramadan bahkan berdoa akan tapi tidak pernah ada riwayat atau doa atau syariat yang dilakukan oleh mereka dalam menyambut kedatangan bulan Ramadan wallahu alam bisawab. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semuanya dan semoga Allah Subhanahu wa taala Eh, memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati indahnya bulan suci ini dan memberikan kepada kita melimpahkan kepada kita pengampunan yang luar biasa dan luas kepada kita semuanya pada bulan yang suci ini dan mengaruniakan kepada kita pahala serta berikan kemudahan, taufik, inayah kepada kita untuk dapat beribadah, memanfaatkan waktu yang suci ini dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh karena itu perbedaan atau terbaginya umat Islam menjadi beberapa negara tidak menjadi alasan bagi kita untuk uh, saling berselisih atau yang lainnya. Tetap masing-masing mengamalkan ru'yah yang berlaku di negeri masing-masing. Akan tapi andai pemerintah-pemerintahan Islam yang ada sepakat untuk menyatukan rukyah, mengamalkan rukyah satu rukyah, maka itulah satu yang indah. Suatu yang diidamkan oleh setiap muslim yang mendambakan kejayaan bagi umatnya. Inilah satu yang sangat kita idam-idamkan. Kita mengidamkan betapa indahnya andai umat Islam di seluruh negeri yang ada bersatu padu menentukan ru'yah dalam satu hari, berpuasa dalam satu hari, berid dalam satu hari inilah menampakkan akan adanya persatuan dan kesatuan dan tentu ini satu hal yang tidak diinginkan oleh musuh Islam. Wallahu alam Pertanyaan selanjutnya, sahkah bahasa orang